Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita mengharapkan pertolongan Allah dan inayahnya Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan memberikan kekuatan lahir batin untuk bisa mentaati perintah-perintahnya dan untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Jelas ya yang dimuliakan Allah perlu kita sadari semua bahwa sebuah pengakuan iman itu tidak akan diterima oleh Allah. Iman itu bukannya sekedar ikrar. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita dan juga dinasihatkan oleh Imam Ash-Shafi'i boleh mengatakan konsekuensi iman itu ada tiga konsekuensi iman itu ada tiga. <clears throat> Yang pertama adalah Iktiqad bil qalbi Meyakini dengan hati Meyakini dengan hati Nah, meyakini dengan hati itu harus tahu apa saja yang harus diyakini. Nah, kalau meyakini sesuatu yang nggak tahu apa diyakini, dan nah, terus yakinnya ini kemana? Makanya di situ ada penyebutan rukun iman. Mengimani sesuatu itu kan harus ada jelas. Yang diimani itu apa? Itu kan jelas. Itu. Nah, mengimani sesuatu yang menjadikan wajib. Ya. Masya Allah. Ya mengimani sesuatu yang wajib masuk di dalam arkanul iman. Rukun iman yang enam itu wajib. Itu pertama. Nah kita yakin pun iman yang enam itu dengan rincian-rinciannya. Dan harus tahu iman itu apa saja. Harus tahu. jadi Gak benar kalau kita mengimani enam perkara yang ini wajib. Ini kan wajib nggak boleh ditinggalkan salah satu aja. Karena enam ini wajib untuk di imani dengan hati Allah iman kepada para malaikatnya iman dengan kitab-kitabnya iman dengan rasulnya dan seterusnya sampai dengan perkara itu itu harus paham kita ini pertama mengimani dengan apa meyakini yakin yakinnya dengan hati tentang enam perkara yang kedua apa Definisi iman menurut para ulama atau Sunnah termasuk ini yang saya nukil dari nasihat Imam Syafi'i. Yang kedua adalah ikrar bilisa. Diikrarkan dengan bilisa. Yakin tentang enam perkara sampaikan bahwa kita beriman dengan enam perkara sampaikan saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasul, saya iman maka dalam kalangan al-sunnah tidak ada perbedaan hukum iman kecuali syiah. Syiah tidak enam. hukum iman al sunnah enam sama, tidak ada perbedaan. Imam empat tidak ada perbedaan. Syiah lebih dari enam. Ini yang harus diketahui oleh ahli sunnah. Bedanya iman ahli sunnah dengan Syiah ini banyak yang nggak tahu soal. Sehingga orang berkeyakinan bahwa Syiah itu sama saja dengan sama, beda. Ulama empat tidak mengimani tentang ini. siapa kan meyakini di antaranya kan meyakini bahwa iman selang sudannya berapa? Siapa? Nah, belas imam itu maksum semua. Itu imamnya orang Saya itu diingkari oleh ulama di sunnah. Dan itu banyak yang nggak tahu. Diingkari, beda atau tidak. Ya. Terus syahadatnya beda. Imam 4 syahadatnya beda gak? Imam 4 beda gak? Sama. Syahadatnya Syiah beda. Sholatnya Imam 4 sama lima waktu. Syiah beda. Sama satunya beda. Nah, jadi kita harus mengetahui ya. <clears throat> harus dikerahkan, dikerahkan. Kita iman kepada Allah, iman Ucapkan. Tunjukkan. Itu konsekuensinya iman. Yang ketiga apa? Wal amalu bil Diamalkan dengan perbuatan. Apa itu diamalkan? Konsekuensi masing-masing iman itu Iman kepada Allah cukup nggak? Pak percaya adanya Allah cukup nggak? Hanya percaya Tuhan cukup nggak? Nggak cukup. Ya, makanya turun ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir disebutkan wonten gini surat Al-Baqarah ayat ini ayat ini Halo? Ya balaran pinter jeneng. Apa ya? Yesus aja jadi mikir. Eh, itu yang delapan disebutkan. Allah mikir ada sebagian manusia yang menyatakan yang menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir jadi ada sebagian orang dari kalangan kaum muslimin ini yang menyatakan, yang mengikrarkan saya beriman kepada Allah, saya beriman dengan hari akhir, tapi di ayat terakhir Allah ingkari. Allah nggak nerima iman pengakuan kelompok ini. Allah katakan, wa mahum bimukmini. Mereka bukan orang-orang yang kenapa? antara ucapan dengan kenyataan itu. Makanya iman pengakuan ini nggak diterima oleh Allah. Mata. Jadi gak main-main ini kelompok ini makanya disebut munafik. Kenapa? Nifak itu perbedaan antara dohir dengan batin. Sing diketok nang sing disihir itu betul. Maka niku biasanya peduk pulang buyu. tapi hati di mantel itu buyu nih. Lama tuh kemudian, nggak seneng buyu. Hati di mantel, tapi sendiri kalau bisa gini, Sani bagian itu. Hati bukan senyum yang jujur begini. Walaupun saya senyum, tapi gak dapat pahala. Nanti sandi kuatamu yang guyu diri. Ambil di tak soalnya. Eh, ayo dievaluasi masing-masing. Apa iman yang sudah kita ikrarkan ini sesuai dengan fakta? Wal amal bil akam tuntutannya begitu pak. Makanya kelompok munafik ini, kelompok munafik ini, syahadatnya bukan main-main mengucapkan syahadatnya itu wonten ngaji kanjeng Nabi sallallahu Ayo, gak main-main ya. Sahabatnya yang menyaksikan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan sahabatnya orang munafik. Gitu. jadi Jadi ikrarnya itu nashhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi engkau ya Muhammad bahwa engkau benar-benar seorang Rasul. Itu di hadapan Nabi, Pak. Dan itu dipun jelasakan wonten jenis surat al munafikun. Coba kita simak surat 63 dari ayat 1 sampai ayat 2. Nah surat itu kapan munafikun usah surat soalnya.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 Jadi kita lihat di situ ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang berbahagia. Ya, di mana di situ disebutkan oleh Allah tentang kronologis segelom, sekelompok manusia yang berencana berombongan ini berencana untuk masuk Islam dan kelompok ini dari kalangan Yahudi dari kelompok kalangan Yahudi ya kalau diceritakan tuh pokoknya ceritanya kesimpulan itu sekelompok orang Yahudi yang merasa khawatir terancam dengan Nabi dan para sahabatnya dengan keselamatannya melihat pasukan Nabi yang begitu hebat ketika perang Badar. Di mana perang Badar itu berapa orang? 300 orang melawan 1000. Kok bisa tumbang yang 1000? Nah itu mereka mulai minder dan berusaha untuk menampakkan kami dari kalangan kaum muslimin dan mereka menyatakan masuk. Nah, sebelum mereka datang kepada Nabi turun ayat itu. Karena niat masuknya Islam itu bukan karena kejujuran. Nah, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa syajaratun nifaq pohon kemunafikan itu tumbuh Min aslaini dari dua akal Ya, jadi muncul sifat munafik niku muncul sifat munafik lahir sifat munafik itu dari dua akar. yang pertama adalah aslul kita ya akar kedustaan jadi syahadat yang diucapkan itu bukan beneran, bukan beneran. Bohong. Bohong. Makanya waktu ini silahkan al munafik itu pun jelasakan. Ya. Ketika rombongan ini berangkat kepada Nabi, Nabi sudah mendapat ayat dulu itu dari Allah Ta'ala. Bocoran wahyu dari Allah Ta'ala. Ida ja'akal munafikun Muhammad nanti akan datang kelompok orang munafik menemuimu dan mereka akan bersahadat di hadapanmu. Jadi begitu mereka tahu Nabi sudah ngerti. Begitu mereka datang Nabi sudah ngerti. Siapa dari kalangan mereka itu bukan orang-orang jujur. Makanya begitu masuk dalam Islam selalu bikin kisruh di dalamnya. Ini kelompoknya orang-orang munafik di masa itu. Itu Makanya disebutkan di ayat tersebut, ya, apabila orang-orang munafik datang kepada Muhammad, kalau mereka semuanya akan berkata, nashadu kami bersaksi. Jadi orang munafik sadarnya di mana? Di hadapan Nabi. Tapi Nabi sudah tahu. Karena ada wahyu turun sebelum mereka datang itu. Nasyadu kami bersaksi Inna kala Rasulullah Sesungguhnya engkau benar-benar seorang Rasulullah Jadi mereka tidak Makanya disebut mifat. Kalau saya dulu ikut tafsirnya Kiai Haji Kosim Sinten Nur nah, Tahun berapa itu Pak Sekarang satu bidang Tapi sembilan delapan puluhan itu beliau uh, penasihatnya Bapak Presiden dia yang Kosen itu harus asal itu setiap ahad itu ada kajian tafsir saya sering ikut saya sering ikut dulu kan dari tahun delapan puluhan saya rutin mengatakan ketika mengupas masalah nifak itu berlaku sekali dikatakan makna nifak itu adalah binatang yang suka bikin gorong-gorong di tanah Nah, jadi anak kewan jenengannya apa? Bikin apa? Lubang. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk bersem bersembunyi. Jadi nifak itu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Oh, Nah, itu yang pertama kan kebohongan. Sahadatnya bohong. Sehingga karena sahadatnya bohong maka seluruh ibadah yang dilakukan nawar dan itu nanti dijelaskan di dalam surat At-Taubah. Allah mengelupas persis sifat-sifat munafik itu. Kelupas di dalam surat At-Taubah itu. Sehingga kalau nanti semakin orang munafik semakin tekun ibadah, Allah semakin benci dengan mereka. Ya Allah. Kenapa Pak? Ayo nopo kok semakin ibadah yang kok semakin Allah benci kenapa? Kenapa? Karena mereka itu yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah. Walladzina amanu mereka bersahadat, mereka sholat, mereka berpuasa. Itu untuk menipu Allah. Coba bayangin lagi surat Al-Baqarah ayat Irman awal-awal. Awal-awal sangat ya. Ya, Ayat ini ayat 8 yang 9 sampai ayat 20 20 itu sifat munafik tak nih Dikupas menjadi berikut itu. Mereka melakukan semua itu bohong. Yukhadi'un Allah walladina aman. Mereka tidak menipu Allah dan tidak menipu orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Coba bayangin Allah dipel. Nah, kurang ajarin teman Allah dibully. Nah, Allah itu mantap hati mereka makanya diungkapkan di dalam ada surat khusus membahas tentang munafik ini. Sehingga orang munafik kalau sudah masuk nifak itu kota dimintakan ampun walaupun 70 kali sehari tidak akan diterima walaupun memintakan ampun itu Nabi SAW. Yang mintakan ampun siapa? Nabi tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ini aku dijelaskan nanti di surat At-Taubah. Ayat pinter sampai dolek ada di sana. Seminggu pas lagi. Nah, makanya kita harus evaluasi apa keimanan kita ini benar. Sudah benar atau belum benar. Sebab keimanan itu Allah penentunya diterima apa enggak iman kita. Lalu itu nanti dilihat dari mana, Pak? Konsekuensi dari tiga definisi kata para ulama di antara yang Syafi'i mengatakan apa? Tiga kata iman itu kalau sudah meliputi tiga hal baru benar imannya. Satu apa tadi? Etikot bil kalbi Meyakini dengan hati. Yang kedua apa? Ikrar bil lisan. Diucapkan dengan lisan. Yang ketiga apa? Wal amal bil jawari wal arkan. Diamalkan konsekuensinya dengan perbuatan dan diamalkan dengan anggota dan Tunjukkan imanmu kepada Allah dan Tunjukkan iman kamu kepada malaikat itu apa kemarin sudah kita bahas. Iman pada malaikat itu konsekuensinya oleh kita lali. Oleh kita pak lali. Soalnya betul betul kabeh. Jadi kalau ngaji jen, <laughs> Ayo diulangi, catatannya diulangi. Itu penting soalnya. Jangan sampai betul paham masalah iman. Khawatirnya apa sih Pak Nabi? Kita itu sama Allah, dia pertama. Nanti semakin tekun orang munafik beribadah, karena akhirnya nggak senang dengan Islam Dengan tuntutan-tuntutannya, dengan syariatnya, dengan perintahnya, dengan larangannya. Itu benci di hatinya. Kalau iman kan tidak bisa senang semua yang dilarang Allah oh, ini boleh ternyata pasti benar yang dilarang oleh Allah. Bukan malah benci. Itu coba ayo kita evaluasi, kita evaluasi. Ya. Apakah kita menerima orang yang mengaku dengan pernyataan tapi hakikatnya beda? Coba kita pun tidak menerima sebagaimana apalagi Allah yang lebih tahu tentang ini semua. Nah, berkaitan dengan materi ini, termasuk konsekuensi iman dengan para nabi, lebih khusus kita iman kita kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Konsekuensinya ada berapa kemarin? Ya Allah. ngerteng bisa. Itu Pak? Ada berapa? Empat. Satu nomor. Kenapa? Iman kepada Rasul diikuti apa saja? Mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu bahwa yang dibawa Nabi itu merupakan keseluruhan umat manusia. Nabi diutus untuk membawa risalah kepada seluruh umat manusia. Yang kedua apa? Oh itu rukun iman Pak itu. Itu iman kepada Nabi secara keseluruhan. Ya you know? Baik. Nah sekarang bentuk dari cinta eh, bagian dari iman kepada Nabi, bagian dari iman kepada Nabi Muhammad secara khusus Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai beliau sallallahu alaihi wa alihi dan konsekuensi mengimani Nabi SAW adalah mencintai beliau Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sebelum saya lanjutkan Kalau kita menjadi pengikutnya Nabi ini yang paling kita banggakan apa sih Pak? Yes, kita jadi pengikut Nabi yang paling kita banggakan itu apa? Saya minta kalau bonek sama. Bonek itu pengikut bonek tujuh jelas. Aku berdagang. Ketok. Ditulis gede-gede jalan Satu nyali. Hmm. Ayo kita itu kebanggaan mereka sebagai apa pak? oh, satu nyali wangi. Nah sekarang kita menjadi pengikut Rasul yang paling kita banggakan apa coba? Nah ini kan kalau dari sini kan ketahuan ya, benar nggak sih kita mencintai Rasul? Kalau cinta apa yang kita banggakan menjadi pengikut beliau? Coba apa? Kalau ada seorang orang istri yang terkenal, satu suami yang terkenal, aku bangun jadi istrinya dia karena dia terkenal. Oke, okay. ada alasan. Gitu loh. Ya. Terus kita nilai Nabi sebagai idola itu kenapa? Benar Nabi itu idola kita. Betul kita puas mengikuti jejak beliau. Benar demikian. Coba kita evaluasi. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan saya yang sederhana ini itu nanti akan membongkar benarkah kita mencintai Nabi dengan benar. Kalau kamu, makanya judulnya apa? Jika kamu mencintai Rasul. Nah, sekarang kalau Anda mencintai sesuatu, konsekuensinya apa? Apa buktinya? Sopo dengan apa kita buktikan cinta kepada kalau ikhwan mencintai akhwat, begitu cinta diungkapkan, selesai? Selesai Pak? Luar oh, biasa. Apa biasanya setelah aku cinta sama kamu? Setelah ini, setelah mengungkapkan, aku ingin mengeluarkan unek-unek hatiku. Misalnya, aku ingin apa namanya? Mengeluarkan isi hatiku. Aku isi hatiku? Katakan cinta gitu ya. Katakan cinta kepada seorang. Setelah itu selesai. Enggak. Nah, kalau dia kan pengalaman kan. Oh, pura-pura aja. Jadi pertama kan komunikasi, ya kan, sering komunikasi. Terus apa lagi? Ingin adanya pertemuan. Setelah itu karena Itu <laughs> kan terus nggak usah dibahas Itu ketika orang jatuh cinta dengan seseorang. Ya. Makanya ketika ada orang mengatakan pacaran islami. Iki pacar islami ini Iya, kenalan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Tapi kita <laughs> Pacar Islam itu dia Ikilah kalau saya pernah menangkap ya, menangkap pelaku pak, pelaku. kan tidak Ustaz, saya nggak pacaran seperti itu, saya pacaran di Islam. Saya ya oposisi, aku dulu, oh Ustaz, enggak dulu, doa aku ikan muring-muring alam. Akhirnya ditunjukkan, ya Allah, malam dibangunkan kan, ukti, waktunya tahajud. Akhir hari ukti, jangan lupa pikir akibatnya waktunya duha kopi. Siang duhur. Jangan lupa kopiah, ya. makan siang sudah belum. Padahal belum jadi. Ini katanya pacaran. Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis dadi tunggang sakar Bahkan turun ngorok. kemudian kita menyatakan tidak dilarang Pak Seni ini ya, harus begitu memang cuma masalahnya apa sih yang bisa kita tunjukkan kepada Nabi bukti bahwa saya bangga menjadi umat itu apa sehingga nanti itu membuat kebanggaan Rasul kepada iman kita kepadanya kalau tidak bisa kan palsu ini kan kebohongan saya betul paham ini Pak dan makanya ini nanti kita perlu kaji secara mendasar. Konsekuensi mencintai itu apa? Kita buktikan dengan apa? Karena nggak bisa cinta kemudian selesai. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi, kalaupun kita mencintai Allah itu tolak buktinya apa cinta kita kepada Allah. Ya, apa bukti kita mencintai Allah? Kalau dalam surat Al Imran ayat 31, coba kita simak. Surat 3 ayat berapa? 31 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين Katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah ya Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Insyaallah. Nah, itu nanti diperintahkan oleh Allah supaya materi ini disampaikan kepada para sahabat. Kul dawu Muhammad. Ucapkan hai Muhammad kepada siapa? Hah? Kepada sahabat-sahabatku, kepada umat umatmu. Apa yang perlu disampaikan? In kuntum tuhibbunallah jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikutilah aku. Mencintai Allah ada konsep, konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu yang perlu diikuti apa? Nah, sih simpel dialog ini bukan Nabi. Oleh karena itu perlu saya sampaikan di sini ada 10 fitrah bagian dari konsekuensi untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Plus bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita bahas 10 fitrah ini kita eh, bahas terlebih dahulu konsekuensi dan tanda-tanda orang mencintai Rasul Alaihi Wasallam. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Yang pertama, yang pertama, cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan, mengharuskan adanya takzim pengagungan kepada beliau pemuliaan kepada beliau. Ya, pengagungan kepada beliau dan pemuliaan kepada beliau sesuai dengan petunjuk syariat. Wala hulu dan tidak diikuti dengan sikap berlebih. Kenapa? Karena Nabi melarang. Nabi sendiri menyatakan dengan lisan beliau yang mulia itu la ya, tutruni jangan kau berlebih-lebihan di dalam cukup karena atratan nasara ila Isa ibn Maryam sebagaimana orang nasara ini berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam itu yang gak boleh kita yang lain Nabi SAW jadi mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi SAW itu harus. Ya, ini yang pertama. Namun kita tidak boleh apa berlebih karena nanti melarang batasan tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan memuji dan memuliakan beliau. Itu poin yang pertama. Yang kedua apa? mentaati apa-apa yang telah beliau perintahkan kepada kita. Mentaati perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah atau eh, oleh Nabi kepada kepada kita. Apa saja diperintahkan oleh Nabi sosok. Ya, Jadi mentaati beliau. Sekaligus apa? Menjadikan beliau sebagai kudua keteladanan. ke oh, iya. Keteladanan. Nah di situ nanti bentuk kebanggaan kita itu dengan apa kita menunjukkan kita bangga jadi pengikut Nabi itu bisa mengikuti jejak beliau. Itu kebanggaan di sana. Coba anak-anak kita kalau cinta dengan pemain sepak bola, bentuk kebanggaannya diwujudkan dengan apa? Apa? Beli kostumnya, nomor punggungnya, namanya, model. Oh, sama ini sampah. Itu konsekuensi mereka untuk menunjukkan aku bangga dengan Beckham, aku bangga dengan itu dibuktikan dengan perbuatan mereka itu. Makanya anak kecil-kecil itu yang diidolakan itu yang dicari. Beli tas gambar apa? pinipin oh berarti yang dibanggakan Ya. Beli baju pakaian seragam itu. Oleh sini walaupun tidak bisa terbang. Beli Spiderman, beli Batman. Ini padahal gak punya KTP, Gak teman tahu penduduk mana coba ya. Karena ada yang nyata. Tapi itu menjadi apa? Nah bagian. Ditunjukkan ada bukti gitu loh Pak. Ada bukti, semua ada buktinya. Sebab para pecinta sepak bola untuk menunjukkan bahwa dia itu supporternya, dia fans kepada bola itu. Coba lihat apa yang dibuktikan wajahnya itu tidak dasar peluncur, betul apa enggak? Diikuti kemana saja, geraknya Masya Allah pecinta musik slang apa bisa dibuktikan hadir di dimanapun dia ketika muhabbah manggung maksudnya muhabbah hadir di situ Pak. Ya Allah, pas ada karnaval SCTV di Gor itu itu kan dulu merang dan seleng Empat hari sebelumnya itu selengker-selengker mania itu, itu sudah hadir di sana. Melakukan wukuf. Nah, bermalam di situ loh Pak. Di itu apa namanya? tenda-tenda itu pakai pamflet, Masya Allah. Kita kan apa nanti? Itu saya ngaji ke Malang Selatan itu waktu semalam dan berangkat malam ya. Itu dari Jalan itu jalan kaki Pak sepuluh anak, enam anak. Itu setiap perempatan kita ketemu itu anak-anak. Acara apa mas? Karena apa mas? Hmm. Melaku, wah iyalah. Pecinta. Nggak ada kok Nyekati tadi itu jalan kaki. Itu sudah gol dari apa? Sampai tahu najib laku coba kalau kendaraan sampai maksud untuk atlet. Aku tolong kosong kosong punya kendaraan mau aku dijemput karena nggak ada kendaraan. Ada yang tergila-gila dengan ngaji begitu? Nggak ada di antara kita. Nggak ada kendaraan, nggak mundur lagi. Iya enggak? Kan, kita nggak pernah merasa kehilangan ilmu, nggak pernah merasa kehilangan keutamaan-keutamaan itu. Padahal kita mengatakan cinta kepada ilmu, apa buktinya? Maka bukti itu yang akan dimintakan oleh Allah. Kita ini jujur atau pembohong. Di sisi Nabi tambahkan bukti pak, bukan pengakuan. Termasuk kita mencintai Nabi atau buktinya. Nanti Allah bongkar semuanya. Maka sebelum itu yang kita tengah dulu. Ini karena bisa dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah memberikan lapangan pada hati kita untuk benar-benar kita kepada Nabi SAW dan nanti akan kita ungkapkan sepuluh fitrah Nabi yang terlupakan. Sepuluh fitrah Nabi yang terlupakan nanti akan kita sampaikan pada pertemuan setelah salat bisa nanti Allah. Alhamdulillah Rabbul kita lanjutkan <clears throat> sedikit pembahasan tentang konsekuensi mencintai Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Yang pertama tadi apa konsekuensinya cinta kepada Rasul mengagungkan serta memuliakan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala bil dengan tidak bersikap berlebih-lebihan supaya lebih jelas kita buka surat An-Nisa ayat 171 di mana Allah melarang kita untuk bersikap gulu di dalam beragama digulu itu dari kata-kata gola gola gola ini apa gola itu kalau kita masak air kemudian airnya itu mendidih karena apinya sangat kenceng nah, karena tingginya nilai mendidihnya itu sampai kemudian meloncati panci yang dipakai itu namanya gola. Apa? Bergola. Jadi bergelora itu diambil dari bahasa Arab. Gitu. Artinya apa? Tidak boleh menempatkan sesuatu melebihi batas posisinya. Ya, melebihi makom makom. Makanya imannya umat Islam kepada Nabi Isa itu luar biasa. Ya, sehingga Islam itu agama yang pertengahan, selalu pertengahan. Ya dari dua agama orang Yahudi dengan orang Nasrani beda dalam mensikapi Nabi Isa orang Yahudi berlebih-lebihan di dalam meremehkan Nabi Isa karena menurut orang Yahudi Nabi Isa itu sebagai apa? Anak zina menurut siapa? Orang Yahudi Makanya yang ngejar-ngejar Nabi Isa siapa? Orang Yahudi yang akan Isa itu Yahudi yang membunuh Nabi Isa itu kata nggak terima bisa dikatakan nabi ditambahi lagi dengan punya kelompok nggak terima itu dikatakan anak zina gitu. itu menurut orang nah umat Islam tidak umat Islam mengimani yang wajib mengimani Nabi Isa memuliakan dan menerima kelebihan dibandingkan Nabi yang memiliki keistimewaan yang istimewa dan itu semuanya diabadikan di dalam Al-Quran Nah, cuma satu saja yang diingat umat Islam. Apa? Ketika Nabi Isa dinobatkan sebagai putra Allah itu aja. Itu aja yang diingat. Dan itu kita jelaskan pula di dalam surat Al-Ikhlas. Di mana Al-Ikhlas? Lam yalid Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Hanya itu terhadap manusia kepada Nabi yang lain kita imani semuanya Kemujizatan yang luar biasa Keistimewaan dan itu diabadikan dalam Al-Quran Mari kita simak surat An-Nisa ayat 171 Iya silakan Langsung terjemah <clears throat> Wahai ahli kitab Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar Sungguh Al-Masih Aisyah putra Maria itu adalah putusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maria dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Hmm, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, nah begitu pula kita di dalam mengagungkan Nabi SAW, kita agungkan Nabi itu melebihi manusia biasa dalam konteks apa? Setiap yang diucapkan Nabi itu adalah kebenaran, kebenaran yang wajib diterima. Selain memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi itu dalam konteks apa? Menerima semua yang difatwakan ada perintahnya harus kita terima dan kita terima bahwa itu adalah suatu kebenaran setiap tindakan Nabi maka Imam Malik Imam Malik rahimahullah ta'ala di kitab Firqatun Najiyah kami menyebutkan bahwa ucapan siapa saja ucapan siapa saja manusia mana saja itu bisa diterima bisa di Oh, kecuali ucapan Nabi SAW dan menunjukkan kubur Nabi kecuali orang yang ada di dalam kubur ini. Artinya apa? Kalau Nabi yang ngomong itu pasti benar. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, maka konsekuensi mencintai Nabi harus mengagungkan beliau, memuliakan beliau, tapi tidak sampai kita melampaui batas karena Allah melarang dan Nabi sendiri juga melarang kita berlebih-lebihan di dalam memuliakan beliau. ya. Yang kedua dari konsekuensinya cinta kepada Allah putih apa? Mentaati beliau sasalam akan perintahnya dan menjadikan beliau sebagai nah, teladan. Pak Ibu, ada nggak keyakinan di antara kita bahwa ada orang yang lebih patut diteladani dari Rasulullah SAW? Coba di hati kita kita tanya. Ada nggak orang yang lebih patut untuk diteladani selain Rasulullah SAW? Untuk ditiru cara beribadahnya selain dari Rasulullah SAW? Ada nggak? Kenapa? Allah yang menjadikan beliau sebagai apa? Teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW untuk kalian semua umat Islam suri dan terbaik ada pada diri siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita wajib menjadikan beliau teladan wajib mengikuti jejak beliau di dalam beragama dan berislam. oleh karena itu salah satu konsekuensi keuntungannya adalah mengikuti jejak beliau mari kita simak sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eh, yang direkam oleh Imam Muslim, direkam oleh Imam Abu Dawud, direkam oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai dan yang lainnya. Ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari istri beliau tercinta, yakni ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyrun minan fitrah Ada sepuluh fitrah Sunnah yang harus kalian jaga Yuk Untuk belajar mencintai Nabi Belajar mencintai Nabi Ayo kita buktikan di sini Apa sepuluh fitrah itu yang pertama kosusyari Merapikan kumis Merapikan itu macam-macam Ada yang dibersihkan total Ada yang dipotong tipis nah jadi nggak dapat potong tipis ya kayak zuru <laughs> itu merapikan kumis yang pertama itu sunnah Nabi ayo kita praktekkan ya kita belajar untuk mencintai dunia dan ingin menunjukkan kebanggaan ya selesai saya kepingin tangganya apa buktinya itu nanti diminta oleh ya Allah bukan sekedar pengakuan bukan sekedar pengakuan yang kedua apa? Wa ifaul Memanjangkan jenggot. Kan? Jadi saya dulu enggak kata potong saya karena ya es kuru jenggot. Ya kata ganteng lah. Ya takdiri orang tua kata ganteng. Ya, tapi begitu kita baca, masya Allah ternyata ini bagian dari apa? Sunnah fitrahnya Nabi SAW. Makanya saya pun saya Untuk apa? Untuk ingin melihat ini bagian dari cinta saya kepada Nabi SAW. Dan Nabi menganjurkan untuk memanjatkan. Makanya nanti kalau barangkali ada yang masih aman-aman gak baik sama antum, saya sahabat mungkin teman-teman ini belum tahu. Ya, mungkin mereka belum mengetahui hadis ini. Makanya kita sampaikan bentuk pertanggung jawab. Aku juga salah. Dan setelah ini terserah panjenengan. Ya, jadi merawat jenggot itu nggak ada kaitannya dengan teroris, nggak ada hubungannya. Kalau kau teror teroris itu dan dia itu bukan lantas yang dan kemudian dihukumi teroris. Kita benci dengan teroris. Aku gak akan lakukan, yakin. Hah, sumpah. Wallahi. Cikar. kurangnya kontak ya. Jadi nggak ada kaitan sama sekali kita benci dengan ajaran mereka. Kita nggak sepakat. Itu berseberangan dengan iman. Ajaran mereka berseberangan dengan pemahaman halus. Kita tolak pemahaman. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan itu Gak ada hubungannya dengan sama Kok kalau istri-istri cacat terhadapnya itu bukan sebenarnya bukan ada kesamaan. Banyak yang cacat. Ya, jadi jangan jangan apa antipati dengan jenggot dengan cadar. Nah, kalau jenengan belajar tafsir, tafsir jalan lain. Jenengan buka surat 39 ayat eh surat 33 ayat 5 9 itu mazhab Syafi'iyah mengatakan wajib Imam Suyuti mengatakan wajib. Wajib. Ya. ya. Walaupun ulama berbeda pendapat dalam kalau hijab jilbab secara umum itu tidak ada khilaf Yang berbeda masalah sadar aja. Jadi bukan nggak ada kaitannya sadar dengan tapi sudah ada kaitannya. Nah kalau dihubung-hubungkan ya silakan aja. Yang penting kita menghindari ajaran teroris dan tidak ada sepakat dengan itu. Itu yang ke berapa tadi? Yang kedua, ya. Nabi menganjurkan apa? Memanjangkan jadi. Ya, ya. ya. Bagi yang punya jasa, bagi yang tidak jangan dipaksa. Tarik, tarik, jangan malaikat toli. Ya. Jadi posisi kita banyak, saya bangga dengan ini. Kenapa? Karena menyuruh. Dan itu bagian-bagian. yang Saya berharap dengan ini kita tunjukkan bahwa ini bagian dari cinta kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah wasiwa, siwa, siwa. Siwa itu ada dua macam nanti bisa dengan kayu itu, bisa dengan apa? sikat gigi. Artinya kok rahmi terbuntungmu, Kesimpulan yang ngajak bicara abad tidak enak. Masuk anggap rahmi. Lalat mati. sama nah, Untuk penghematan usaha Supaya nggak berita ikon. Jadi kalau malam ada nyamuk, hapau. Itu dianjurkan Pak. dianjurkan. Makanya kan bisa berisirat gitu seperti yang dan kalau yang basah itu bagus. Itu bisa merotoli apa namanya? Kerak-keraknya itu cepat proper. Saya dulu pakai beli yang asli pak yang basah dari sana itu langsung merotoli pak itu. Tapi yang itu sama keropos, keropos apa? Tapi dianjurkan ya sila, dianjurkan. Masya Allah. Kemudian yang keempat was insya al-ma ya. Istinsyak ilma Apa itu? Menghirup air ke hidung dan menyemprotkannya ketika berbunyi. Jadi disemprotkan agak dalam, agak panas itu awal. Dan ternyata menurut ilmu kedokteran itu sangat bagus untuk membersihkan virus-virus yang ada di sana, gitu loh. Kata dokter, saya bukan dokter. Ini ada Pak Dokter. Dia tahu gimana komentar. Gak tahu juga. Sama kalau Ya, jadi ahli ahli apa PHP apa tidak? Nah, hati tenggorokan. Apa? Anak si ayah saya dulu di pondok itu tak tanya ikannya apa dok di pondok hati Kalau tahu tempe, tahu tempe tahu. Jadi sekarang kalau dikira besok, ini tahu. Itu dianjurkan. Terus dianjurkan kapan lagi? Ketika bangun tidur. Nah, dianjurkan bangun tidur itu menghirup air ke hidung kemudian disemprotkan lagi. Kenapa? Nabi SAW mengatakan setan itu kalau malam bermalam tidur. Ini tidak usah kita, Kalau begitu gimana Ustaz kalau mau tidur di Silang kita eh. Aja kamu. Terus kamu tahu kejadian Kalau anda yakin Nabi itu ucapannya benar Maka jangan diragukan Apa ini termasuk di dalamnya Jadi termasuk di dalamnya Membenarkan setiap berita yang datang dari Nabi SAW untuk konsekuensi taat kepada beliau Konsekuensi daripada asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammad konsekuensinya apa? Membenarkan semua berita darinya, baik itu masuk akal maupun nggak masuk akal. Ya dulu kita sebelum ngaji minuman kita kemasukan lalat diminum apa dibuang? Buang. Sekarang? Ya, <laughs> bisa. Gimana? Berarti Anda ragu ucapan Nabi itu benar. Jadi kalau ada lelur masuk, apa kata Nabi? Celup nasi kemudian lelurnya tidur airnya diminum. mesinnya sampai percobaan Nabi menit dari awal kita dipatekno. Untuk membenarkan ada percaya enggak ucapan dengan Nabi? Ojo percaya kok? Wong larang dibuat mana Tapi ngombe. Hiji. Nabi mengatakan apa? Kenapa? Karena ketika lalat itu hingga ke air, dia tempelkan sayapnya yang ada penyakitnya maka celupkan sekalian karena sayap yang satunya itu mengandung obat karena lalat mujizat lalat ini seorang dokter dari mereka masuk Islam yang mengupas siapa dokter dari Amerika orang Islam eh sampai ku mati malah dengan nanti itu yang benar. Praktekkan. Yang dalam dilakukan berarti Muhammad ini benar gak sih? Kok jijik? Nabi Muhammad jodoh teh. Apa anda berani bilang begitu? Apa anda berani bilang begitu? Dan apakah itu ada seorang pengikut kepada Nabi? Ini lebih jauh dari itu mengandung mengandung mujizat besar, mujizat kepala itu menyebabkan seorang Nasrani, dokter Nasrani masuk Islam setelah membedah misteri lalat. Masya Allah, saya ditujukan bukunya catatan dari setiap Yusuf Abu Ubaidah ini dari orang Amerika mengupas mujizat tentang lalat Masya Allah. Maka tidak masuk akal itu menurut kita. Tapi ketika disampaikan Nabi itu kebenaran, maka semua manusia ini walaupun menurut akal tidak bisa diterima. Jelas ya? Itu yang keempat menghirup. Jadi kalau uh, bangun dari tidur dianjurkan apa? Nah, kemudian yang kelima adalah wakosul wakosul ibar. Ya. Memotong kuku, dilihat kuku-kukunya. Ya jangan diperpanjang lagi setelah kajian ini. Kenapa itu bagian cinta kita kepada Nabi? Belajar mengikuti fatwa beliau. Belajar mengikuti fatwa beliau. Kalau sekedar untuk motong kuku, belum lagi motong leher. Gitu. Eman Ustaz, apa yang eman? Tujuan cinta kepada Nabi. Ketika kamu mencintai seorang wanita, permintaannya semuanya kamu turuti. Mas rambutmu mas, kenapa? Tanya, aku gak suka. Aku suka kamu yang cepat. Oke, okay, siap. Sami'na wa Itu pacarnya yang ngomong. Ini Nabi yang minta kita. Buktikan. Kamu udah gak usah banyak ngomong sekarang buktikan. Buktikan. itu Ya, potong bukunya. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam adalah wawasul Wawasul baraji Ya Wawasul baraji yaitu mencuci ruas-ruas jari. Apunten seringkali ketelesut kalau kita wudhu sudah mulai ada yang hilang sunnah. Apa itu pak? Mengusap-usap celah-celah jari. Ini diusahakan di gosok kalau untuk kita kaki-kaki. Ojo ini. Ada yang begitu kan itu dalam ayo dipelajari sifat wudhu Nabi gimana coba digoyok diratakan dengan nikmat kenapa wudhu ini menghapus dosa jadi kalau pikiran kita waktu wudhu itu membayangkan hadis Nabi air wudhu yang kita basuhkan ke dalam tubuh kita itu merontokkan membawa dosa-dosa kita hilang itu nikmatnya wudhu terasa nikmatnya wudhu terasa. Masya Allah. Itu dianjurkan di sela-sela di Digosok-gosok. Kemudian kaki-kakinya, jari-jarinya juga demikian. Ini sunnah sudah mulai hilang. Sudah teman-teman sendiri yang salah dulu ya cuma yang itu jari-jari. kakinya jadi antul-antul. Ya Allah. Ayo. Kemudian yang ketujuh adalah Wanakful ibti mencabut bulu ketiak. Cabut Dicabut. Ya. Kemudian yang kedelapan apa? Yang kedelapan adalah wahalakul anati. Memotong, mencukur bulu kemaluan tunjukkan dulu kemana? Kemudian yang ke sembilan wantiqa su alma su alma yaitu bercebok bercebok jadi kalau nipis ngapunten kan jangan mengikuti sunnahnya orang-orang yang di jalan. Minggir, beten, misalnya asem, daging. <laughs> ya kan ada gitu juga. Kalau di balik mobil, udah aman-aman aja. Cebok. Nabi mengingatkan salah satu di antara sebab kenapa orang dianggap di dalam kuburnya itu sembrono dengan najis. Tidak boleh dibiasakan termasuk anak-anak dilatih itu diceboi kadang-kadang ibu-ibu kalau duduk mancek itu males nggak nanti ini mana pipis eh kamar mandi eh situ aja di ya enggak di kamar mandi digot situ enggak apa-apa malu masih kecil enggak apa-apa kimbo isinya Romi ada begitu ada tuh ilallah bertobat kepada Allah itu karena mengajari anak yang tidak benar. Akhirnya nanti jadi kebiasaan nggak ngerti sini, pak. Jelas ya? Dan itu peluang cari pahala buat kita. Kapan? Saat anak minta dia ke mama mandi senang. Kenapa? Di situ dengan berpotensi mengajari anak. Ayo, kalau masuk kamar mandi, kaki mana dulu? Kaki mana nih? Kedua kakinya itu sunnahnya vampir. Ayo bu, kapan kita ngajari anak-anak kita tentang ada padat mereka mengukui? Memang bapak-bapak yang terkait dengan dipilih, biasanya kan anak-anak ngalam. Saya eh, sendiri ke sana. Sing seneng itu peluang kita mencari pahala, mengajarkan ilmu yang bermanfaat pada anak-anak. Ya tuh bedak-bedak mau berangkat ya sini aja berangkat ini. Sedikit tidak bisa, ini adabnya siapa yang ngajari? Kapan jaringan ngajari anak tentang adab-adab tarian? Kapan? Kapan bapak-bapak mengajari? Itu peluang lah, peluang minta akal. Mungkin kita disuapi pertama, ayo diajari atau dialati makan sendiri, diajari tutup, ditunggu walaupun kita nggak makan. Karena di situ ada waktu untuk mengajarkan tentang adab yang diajarkan oleh Nabi sehingga 24 jam dalam setiap aktivitas kita itu mengikuti jejak Nabi. Kita makan dulu siapa sekarang? Akhirnya ini sunnahnya di televisi makan ah, tak gitu. Makan kacang, makan tak itu saya pernah lihat itu orang di binatang itu. Itu sunnahnya anjing lah. Jangan dicontoh, kita ajarin apa sunnah sunnahnya makan. Sunnah sebelum makan, sunnah ketika makan, sunnah sudah makan, Eh bapak-bapak doa setelah makan ada yang apa? Tuh yang makan itu. Gimana? Hah? Ah. ah. Kok kebatinan apa? Bulan depan saya tes dua dua harian. Ya. Sampai teko gak teko yo wis. Tak tes pokoknya. dua dua harian. Ya. Ada pada pakaian apa saja dan doa pakai pakaian apa? Wong bendera sampai pelanggan orang. Ayo doa-doa pakaian itu kan ada doa-doa sunnah-sunnah. Pakai itu sudah buktikan cinta kita kepada Nabi di mana? empat jam itu mengikuti jejak jadi sehingga nanti ada sebuah kitab cukup bagus itu bapak ibu apa sehari di rumah Rasulullah sehari di rumah Rasulullah itu menjelaskan tentang apa sunnah harian Nabi SAW. Dari mulai bangun tidur, apa yang dilakukan Nabi. Ada kitabnya kan? Ada riwayatnya? Ada api sudah ambil. Makanya kalau kita nggak mengkaji, makanya uh, bab Ustaz saya tadi sebab itu. pun ada itu penting, itu harian kita lah. Karena akhirnya kan banyak kok hal-hal yang nggak boleh di masjid dilakukan, transaksi jual beli di masjid nggak boleh, Aduh banyak larangan-larangan di sana. Ya. Apa saja yang dilakukan terhadap sebagai imam, sebagai makmum bagaimana itu nanti biar kita karena semuanya saya yakin ada riwayat yang dijelaskan makanya itu penting. Ya. Ya, jadi yang kesembilan apa? Bercengkok. Dan bercengkok pun ada adatnya. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Tidak boleh. Dan jangan istilah luar ayo tangan singapi, kakek, tangan wapi. Pakai silakan tangan kiri gitu. Jangan sebutkan tangan itu jelek. Jelas ya? Jadi sebutkan dengan tangan kiri jangan. Eh tangan siapa itu? Tangan sini gimana Kan? Jangan ya, sebutkan tangan kiri. Saya sebutkan tangan sengelek. Gitu. Eh, makan dengan tangan kanan. Ada pada makan, ada pada Masya Allah banyak sekali ya. Kemudian perawi bilang, perawi bilang, perawi, wanazitul asyiram dan aku lupa yang ke sepuluh. Illa antakunal mabah, Kecuali yang aku ingat adalah kemungkinan apa berumur-umur. Ya, berumur dan ini hadisnya dikatakan Hasan oleh para ulama dan disepakati oleh banyak ulama tentang kehasanannya dan ini bisa diamalkan bagian dari belajar untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah apa tadi mentaati beliau dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam keseharian kita. Makanya untuk menjadi teladan, saya coba uh, sahur ketika Ramadan berbuka ala Rasulullah gitu loh aja TV berbuka ala artis ya Allah akhirnya kita mengikuti sambil coleknya bintang siapa sahurnya mengikuti artis Rasul Sallallahu Alaihi bangga jadi pengikut Nabi salah satunya apa menjadikan beliau sebagai pelaku Kenapa kok kita banggakan? Karena mengikuti beliau berarti mengikuti jalan yang lurus karena semua yang diajarkan Nabi merupakan bagian dari siratal mustaqim disebutkan oleh Allah Taala di dalam surat Yasin ayat yang ketiga dan keempat. Kita buka surat 36 ya, surat 36 ayat berapa? Ayat 3 dan ayat 4. Innaka al mursalin على صراط مستقيم ya. Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Allah ini menyatakan, ajaran yang diajarkan Nabi SAW, akhlak yang diajarkan Nabi, kaifiah, cara beribadah yang dicontohkan Nabi, contoh yang terbaik. Dan ini merupakan jati yang menjadi kebanggaan kita. Mengikuti Nabi adalah jalan yang lurus dan menuju Nabi akan menjamin akan keselamatan dari bencana dunia dan akhirat. Itu yang jadi kebanggaan kita sebagai pengikut Nabi saw. Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ketika panjenengan ditanya, Pak, nopo sih sampai bangga menjadi pengikut Nabi? Itu punya jawaban yang benar. Nah, sampai saya kata, oh, oh, oh. Sampai jadi pengikut Nabi, bangga itu apa sih tentang teman Ya bisa tak pikir, itu pikir yang tidak jelas. Ini kan tidak jelas, apa punya kesadaran kita? Jadi kalau kita menjadi pengikut Nabi itu karena ajaran yang sempurna. Tidak ada satu pun aktivitas kecuali ada ilmunya. Sampai percaya pun apa? Ada ilmunya dan orang Yahudi, orang musyrik datang kepada imam eh, kepada sahabat Salman Al Farisi sambil menunjukkan ketakumannya dengan ajaran Nabi. Apa katanya? Qad allamakum nabiyyukum kullasyai. Kata orang Yahudi mengatakan apa? Hai Salman, sungguh nabimu telah mengajarkan semua perkara. Semua perkara diajarkan oleh nabimu. Hatta khiro'ah. Sampai dalam urusan cebok pun diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan tentang bagaimana indahnya dan kesempurnaan Islam dalam agama dan kehidupan. Jamaah sekalian, baru dua poin untuk belajar mencintai, membuktikan cinta kita kepada Nabi akan kita lanjutkan bukti-bukti yang lain bagaimana ketika kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa bukti yang harus kita tunjukkan akan kita lengkapi pada kajian yang akan datang insya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Subhanallah wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته